معاشر المسلمين جماعة التعليم رحمكم الله الحمد لله puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa Kita telah tunaikan kewajiban kita yaitu salat maghrib berjamaah dan Insya Allah akan kita lanjutkan dengan salat isya. Sebagaimana kebiasaan malam Ahad kita menyambung pengajian kita yaitu kita masih membahas tentang asratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Pekan lalu sempat tertunda satu pekan ya, karena ada tamu. Uh, kita lanjutkan ini yang ke berapa? Ya, pertemuan yang ke-13. Tanda-tanda kecil asratus sa'atus yang ke 25. Ya. Yang ke-25 di antara tanda-tanda kecil hari kiamat saya sekedar mengingatkan bahwa dalam pembahagian tanda-tanda kecil itu ada yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan masih akan terjadi. Itu jangan lupa. Yang ke-25 di antara tanda-tanda kecil dari kiamat yaitu merebaknya kebakhilan. Bakhil. Ya, kikir. Kikir. Di antara hadisnya yaitu diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu min asratis sa'ah ayyudharu syukhun juga termasuk di antara tanda-tanda kiamat yaitu merebaknya kebahilan bahil kikir ya pelit nah, itu termasuk salah satu tanda-tanda kiamat nah maka marilah kita melihat bahwa kita hidup ini menjelang dekatnya dengan hari kiamat 1400 tahun yang lalu saja Rasulullah mengatakan ana sa'a kahatain saya dan hari kiamat seperti ini. Itu 1400 tahun yang lalu. Ah, bagaimana dengan zaman kita ini Ya. Nah, makin dekatnya hari kiamat akan merajalela atau eh, apa? merebaknya kebakhilan. Ya. Nah, ini bisa kita saksikan hari ini. Ya. Bahwa manusia betul-betul bakhil. -betul bakhil dalam urusan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sudah pasti manusia tidak bakhil kalau urusan dunia itu sudah pasti itu. Ya. Untuk menyenangkan nafsu, untuk urusan dunia, untuk hal-hal yang tidak diridhoi Allah, biasanya secara umum manusia tidak bakhil. Bahkan harta yang dikeluarkan untuk itu nggak dihitung-hitung. Ya, ya maaf-maaf saja satu hal yang saya kasih contoh yang menurut kita ini kelewatan. Menurut kita, saking lebihnya uang. Masalahnya tidak seimbang harta yang dikeluarkan di jalan Allah dengan harta yang digunakan untuk lawo sia-sia tidak seimbang. Saya kasih contoh hari ini banyak terjadi orang membeli lampu lampu kristal itu harganya puluhan juta bahkan kabarnya sampai ratusan juta padahal bisa jadi di dekatnya atau di sekitarnya masih banyak orang yang lapar. Di dekatnya ada tempat yatim piatu. Di dekatnya ada pembangunan masjid yang tidak bisa diselesaikan. Ini banyak terjadi. Lampu. Padahal kita beli bola Philip ini 23 watt terangnya luar biasa. Nah, tetapi itulah nafsu manusia. Nah hari ini berkembang satu paham materialisme yang dipikirkan orang bagaimana hartanya bisa bertambah, bertambah, terus berkembang. Di satu sisi dia takut kalau hartanya kurang. Inilah yang melahirkan sikap bakhil. Sehingga ketika hartanya keluar, dia menghitung-hitung. Apalagi keluar untuk keperluan Islam. Ya, karena dia dia berpikir kalau saya keluarkan ini saya dapat apa? Karena perhitungannya materi, perhitungannya dunia. Dia tidak bisa melihat hasil dari yang dikeluarkan di dunia ini. Ya. Maka kalau untuk keperluan Islam, keperluan Bismillah, manusia sangat pelit. Nah ini sudah diprediksikan oleh nanti kita menjelang dekatnya hari kiamat. harus syukur. Merebaknya kepelitan. Manusia kikir. Ada hadis yang panjang tapi kalau saya bacakan ini nggak cukup. Biar bilang pendek-pendek saja. Rasulullah menggambarkan menjelang kiamat itu banyak sifat-sifat yang tidak baik. Salah satunya ini. Ya, merebaknya kebahilan. Ya. Jadi sangat tidak seimbang harta yang dikeluarkan untuk dunia, untuk nafsu dengan harta yang dikeluarkan di jalan Allah. Ya, Nah biasanya, biasanya orang begini ini kalau sudah jatuh sakit, kalau sudah jatuh stroke, baru dia berpikir. Apalagi kalau sudah nyawanya di kerongkongan. Ya. Apalagi kalau sudah nyawanya di kerongkongan. Maka Allah abadikan dalam beberapa ayat orang-orang yang menyesal yang ketika dia punya harta dia bakhil. Ya, ketika didatangi kematian baru dia menyesal ya seperti dalam surat al Khawatim surat Al-Munafiqun itu wa aqtu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ha ya, surat Al-Baqarah ya'tiya yaumun ha la bay'un fihi wa la qullatun wa la syafa'ah wal kafiruna hum zalimun ya nafkahkanlah hartamu di jalan Allah sebelum datang satu hari yang di hari itu enggak laku dagang enggak laku Ya, dia pengusaha hebat, enggak laku. Ya. Kemudian enggak laku juga hubungan kekerabatan. Ya, persahabatan juga enggak laku. Sahabat-sahabat yang bisa menolong enggak laku. Ya, sahabat-sahabat yang kita andalkan enggak laku. Tidak laku juga pertolongan saat itu. Ya maka sebelum itu terjadi Allah ingatkan wa'amtiku imma rozaknakum. Ya, infakkan harta yang Allah berikan kepadamu sebelum datangnya itu tadi. Ya. Bahkan dalam surat uh, eh, al Munafikun itu apa? Khawatir al Munafikun itu Allah menggambarkan tentang orang yang sakral itu. Lupa ayatnya ada yang bisa diingatkan? al fikul min mazhar min qabli ayyatia ahdukumul maut فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين infakkanlah hartamu ya belanjakanlah keluarkan infak hartamu itu ya sebelum datangnya ya itu ya ajal menjemputkan kalian sehingga ketika ajal itu sudah mulai menjemput mereka, mereka mengatakan, ya, minta supaya ajal itu ditunda. Walaupun sebentar. Ya. Jadi ketika sakrat, kalau bisa didengar orang yang sakrat, orang yang pelit itu berdasarkan ayat ini, dia minta kepada Allah, tunda dulu ya Allah, jangan kau cabut nyawaku, aku akan impakkan hartaku. Yang dahulu aku tahan-tahan. Fa'asabta wa aku minas salihin. Supaya apa? Supaya tidak bisa bersedekah dan bisa uh, bisa menjadi orang-orang yang soleh. Yang ketika dia hidup pelitnya na'udzubillah. Saya sering kasih contoh-contoh. Ya, untuk hal-hal sia-sia, hal-hal yang tidak hitung-hitung. Ya, tapi untuk keperluan Islam, mikir-mikir manusia. Ya, maaf-maaf, apalagi yang datang orang jenggot-jenggot bawa proposal, bawa list. Ada <clears throat> ah, wajib aja kan? karena <clears throat> ya, saya sudah pernah mengalami peristiwa yang pahit dengan sendiri kuping ini. Ah, Anda jauh main dalam pintu Masya Allah, taubat dan nasuhan. Ke tempat itu maksudnya. Ada jauh yang gerah mimpi gitu. Ya Allah. Padahal kita datang ke sana sebetulnya kalau orang mau pakai akal sehatnya, kita menolong dia menyalurkan harta saja. Tapi itulah memang manusia pelit kalau untuk keperluan Islam. Kalaupun memberi dia diiringi dengan ngomel. Gerau. Akhir dakwah. Salah. baik-baik, eh dulu buru nggak perlu tilawah tapi untuk keperluan yang mubazir kalau diminta nggak dihitung itu sudah memberi komen lagi Alhamdulillah. Ini nyata terjadi. Nah, jadi benar apa yang dikatakan Rasulullah. Ya. Manusia untuk berinfak di jalan Allah sangat pikir. Ya. Padahal Sahabat-sahabat Rasulullah itu berlomba. Kalau masalah infak begini ini berlomba. Semua sahabat berlomba. Sampai-sampai digambarkan sahabat yang ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan amar perintah untuk berinfak, hari itu dia nggak punya uang, dia rela ke pasar menjadi buruh angkat. Ya. Dia rela ke pasar menjadi buruh angkat, dapat uang dari upah itu, dia berinfak. Ini orang nggak punya orang miskin. Itulah infak yang paling utama di sisi Allah Taala. Berinfak di waktu sulit. Allah tidak tipu nabi sarai wabdarra. <clears throat> ya, tapi sedikit sekali. Ya, orang seperti itu. Nah, nauzubillah mudah-mudahan kita jangan terkena penyakit ini. Ya, pelit untuk keperluan Islam, untuk keperluan yang diri Allah, padahal untuk dirinya, untuk kita, Allah nggak butuh. Allah itu maha kaya, Allah nggak butuh. Kita diuji dengan harta yang Allah titipkan itu. Tapi tidak sedikit dengan harta itu manusia pelit. Dia berpikir kalau dikeluarkan hartanya berkurang. Ya, sahabat berlomba memperbanyak harta untuk apa? Untuk membangun istana di surga. Ya, jauh berbeda dengan kita hari ini infaknya uang uang sisa kadang-kadang ya disuruh infak di receh parkir ya sahabat-sahabat itu yang yang paling berharga harta yang mahal itulah yang dikeluarkan ya jadi ini sudah terjadi dan sudah bisa kita lihat Alhamdulillah mudah-mudahan kita selamatkan dari sifat kikir ya orang kikir itu musuhnya Allah ya orang kikir itu Allah tidak suka Ya. As-sakhir qaribun min Allah, qaribun min al-jannah, ba'idun min al-nar. Ya. Orang dermawan itu dekat dengan Allah, ya, dekat dengan surga, ya, dekat dengan manusia. Dan sebaliknya, al-bakhilu ba'idu min Allah, qaribun min al-nar, ba'idu min al-nar. Orang bakhil itu Allah nggak suka. Jauh dari manusia, manusia ini akan menjauh dan dekat dengan neraka. Ya, alhamdulillah. Jadi hati-hati. Harta yang ada di tangan kita ini hakikatnya sebenarnya bukan milik kita. Ya, begitu kata Ahlas bin Ibn ya salah satu sahabat Nabi. Harta itu baru dikatakan milikmu, kata Ahlas bin Mu'is kalau dia sudah kamu apa? Infakkan. Itu baru milikmu. Kalau belum itu bukan milik kamu. Ya. Nah ini diantara tanda-tanda menjelangnya hari kiamat merebaknya kebelitan. Yang keberapa tadi? Ya? Dua kelima. Kemudian selanjutnya Yaqulu qawmun yahdibuna fi akhir zaman bisawadi kahawasilil hamam akan muncul di akhir zaman nanti orang-orang yang orang tua berlagak muda. Jadi nanti akan muncul di akhir zaman orang tua berlagak muda yang mereka itu menyemir rambutnya dengan warna hitam. Seperti tembolok burung merpati. La yarifuna rohinatal jannah. Tidak akan mereka itu tidak akan merasakan wanginya bau surga. Jadi antara tanda-tanda hari kiamat juga akan muncul nanti orang-orang ya, orang tua berlagak muda dengan jalan mereka itu menjadi muda di semir rambutnya. Digambarkan di hadis ini seperti tembolok burung merpati. Kita melihat tembolok burung merpati itu mengkilap di sini ya. Ya, ya kilap. Nah, orang seperti itu sulit mencium baunya surga. Jadi orang tua berlagak muda Nah ini ada nggak di zaman kita ini? Banyak ya? Banyak. Ya. Usia 60 tahun, ya, semir rambutnya, ukilah. Oh, Karena apa? Dia ada niat mau nikah lagi. Lain hari pondoknya. Supaya orang mengira umurnya berapa? 40 tahun. Korupsi 20 tahun sumir rambutnya, ya, pakai Levi's, ya, pakai sepatu menghilang. Ya, ini ini sudah terjadi. Ya. Dia dengan cara itu ingin mengelabui orang, menyemir rambutnya dengan warna hitam. Padahal di dalam syariat ya menentang menyemir rambut ini panjang pembahasannya. Ya. cuma ada beberapa pendapat. Ya. Tergantung niat Rasulullah SAW pernah melihat dalam peristiwa Fatah Mekah, yang peristiwa Fatah Mekah itu Abu Kuhafa, Abu Kuhafa ini bapaknya Abu Bakar Siddiq datang menemui Rasulullah bersama Abu Bakar. Eh, Rasulullah melihat rambutnya Abu Kuhafa ini putih semuanya. Putih semuanya. Eh, maka kata Rasulullah, "Ghayyiru hadza bi syai'in fastanibu salat." Rubahlah rambutmu ini dengan sesuatu tapi jauhilah warna hitam. Ya. Rubahlah rambutmu ini dengan sesuatu dan jauhilah warna hitam. Nah, ada riwayat lain, Rasulullah melihat orang yang menyemir rambut, yang pada satu hari sahabat memperhatikan kediamkannya Rasulullah. Rambutnya disemir dengan warna kuning. Malah Rasulullah komentar, bagus katanya. Nah, kemudian Rasulullah juga pernah melihat orang yang menyemir rambutnya dengan warna merah. Bagus kata Rasulullah. Maka yang ini lebih bagus. Nah, artinya apa? Hadis-hadis yang lain menjelaskan bahwa Rasulullah memperbolehkan menyemir rambut itu dengan daun pacar. Ya, daun pacar atau ileng. Yang nanti rambutnya itu menjadi warna kuning atau warna merah. Boleh. Ya. Tapi warna hitam mayoritas ulama mengharamkan. Walaupun ada sebahagian ulama mengatakan makruh. Wallahu alam. Tapi sepertinya pendapat yang paling kuat itu haram menyemir rambut warna hitam. Ya. Bahkan Rasulullah mengatakan disuruh kita itu merubah rambut untuk menyelisih orang Yahudi. Wanyiru syaibuhu ya. Semirlah ubanmu itu. Oh ya. Wala tasubbul yahud, tetapi kamu jangan menyerupai orang-orang Yahudi. Nah, adanya Rasulullah SAW menyuruh Abu Kuhafa menyemir rambutnya karena rambutnya putih semua. Disuruh menyemir supaya berbeda dengan orang Yahudi. Nah, maka dalam masalah menyemir rambutnya kita periksa pendapat-pendapat ulama kesimpulannya niat menentukan hukum. Ya, niat itu menentukan hukum. Dalam masalah ini seperti itu kesimpulannya. Maka dia bisa bernilai sunnah ya kalau niatnya dia mengikuti sunnah Rasulullah untuk menyelisihi orang Yahudi bisa menjadi mubah boleh saja kalau umpama rambutnya dia merasa sudah bercampur antara hitam dan putih, ada putih-putih belang-belang gitu ya. Boleh dia menjemur rambut, tapi itu pun dengan warna merah atau kuning. Ya. Tetapi bisa juga menjadi haram. Kapan itu menjadi haram? Kalau dia dengan menyemir itu niat mengikuti orang-orang kafir. Ya, sekarang kan banyak terjadi sudah nggak pakai jilbab, rambutnya rebonding warna yang merah ya niatnya apa maksudnya apa ingin meniru artis-artis ya rambutnya di rebonding ya yang keriting diluruskan yang lurus di keritingkan Nah, bisa. Ini nyata terjadi. Nah kalau niatnya seperti itu haram. Ya haram mutlak. Ya. Maka dalam menyemir rambut ini, ya bisa bernilai sunnah, bisa bernilai mubah, bisa juga bernilai haram. Tergantung niatnya. Nah, tetapi yang dimaksud oleh hadis ini di akhir zaman banyak orang-orang tua yang berlagak muda. Dia ingin merubah penampilannya supaya orang mengira usianya masih muda. Dan menyemirnya dengan warna hitam. Yang warna hitam itu mayoritas ulama mengharamkan. Ya, walaupun ada sebagian sebatas memakruhkannya. Wallah maklam. Nah, ya, ini pun sudah terjadi. Ya, ini sudah terjadi. Nah, Kemudian yang keberapa? Ya, Yang ke, ke 27. Iya. Yang ke 27 yaitu akan terjadi di hari kiamat, ya. Orang-orang mengucapkan salam sebatas salam khusus untuk orang-orang yang dikenal. Jadi orang-orang yang di luar kelompoknya tidak diberi salam. Pemberian salam khusus di hadis itu dijelaskan. Jadi dia memberikan salam orang-orang yang dikenal saja. Ya, bahkan dalam uraiannya hadis ini, ya ulama yang menulis hadis ini, ya Syekh Yusuf Al-Wabil, itu mengatakan orang yang di luar kelompoknya karena dia tak kepada kelompoknya, dia tidak memberikan salam. Orang yang tahu menurut dia di kelompoknya dia merasa kelompoknya paling benar. Sementara orang di luar kelompoknya dianggap salah. Tidak perlu dikasih salam. Memang benar. Hukum mengucapkan salam sunnah memang benar. Ya, menjawabnya wajib. Nah, hari ini bisa kita saksikan. Ya, orang Masya Allah ya susah saya mau bicarain karena memang ini sudah sedang apa sedang terjadi ya. Jadi dianggap akidahnya tidak benar mudah ya. tidak dikasih salam kalaupun kita memberi salam mereka eh. iya mereka eh. masa salam dijawab begitu Nah ini terjadi gitu. Ya. Nah, jadi kalau dia meyakini orang-orang itu dianggap enggak, enggak dikasih salam. Jadi salamnya khusus sesama anggota. Jadi menjelang hari kiamat ada pengucapan salam khusus. Maknanya dua, bagi orang yang paham seperti itu, ada juga bagi orang yang jahil. Salam halo Rek. Eh, halo. Ya. Jadi nggak berlaku assalamualaikum. Ya. Nah, ini terjadi. Padahal Rasulullah SAW itu dia memberikan salam kepada orang yang dikenal dan orang yang tidak dikenal. Yang dikenal atau tidak dikenal. Ya. Kalau antum ke daerah daerah saya di sana di Sasa itu masih terlihat peristiwa ini. Apa e, pemandangan seperti ini masih terlihat di daerah Ampel dan lain. Papasan itu ada tidak kenal. Assalamualaikum. Ya. Salam. Nah, nah kadang kalau nggak dikenal nggak salam. Ya. Padahal dengan kita mengucapkan salam itu hakikatnya kita mendoakan diri kita sendiri. Nah, hari ini apa yang dikatakan Rasulullah SAW ini terbukti. Ya, pengucapan salam khusus ya hanya untuk kelompoknya sendiri. Orang di luar kelompok sudah dianggap tidak perlu diberi salam. Ya, lalu bilang misalnya. Ya. Nabi memberikan salam orang yang dikenal dan orang yang tidak dikenal. Ya. Ada satu hadis Rasulullah SAW menjelaskan la tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tuhibbu ya ala adullukum bi syai'in ya uh, idza fa'altumuhu idza fa'altumuhu ya tahabaitum tidak akan masuk surga orang yang tidak beriman tidak akan masuk surga seseorang hingga mereka beriman la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Tidak akan masuk surga hingga kamu beriman kepada Allah. Dan tidak beriman seseorang hatta tuhmi. Sehingga dia saling mencintai. Kemudian kata Rasulullah kepada sahabatnya, mau enggak saya tunjukkan itu perbuatan? Ya, maukah kamu saya tunjukkan satu perbuatan? Ya, kalau perbuatan ini kamu lakukan, niscaya kalian saling mencinta di antara kalian. Apa itu? Assalam salam bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Ya, tidak akan masuk surga sampai seseorang itu beriman. Tidak akan beriman seseorang sampai mereka saling mencinta. Maukah kamu aku tunjukkan satu perbuatan? Ya, yang dengan perbuatan itu kalau engkau lakukan niscaya engkau akan menjadi saling mencinta ya al mutahabbina billah orang yang saling mencintai karena Allah itu nanti akan ditempatkan di mimbar yang tinggi ya sehingga para nabi itu nanti iri ya, iri kepada orang-orang seperti itu ya. apa itu absus salam baik Ya. Sebarkan salam di antara kalian. Ya. Maka saudara sekalian, ya, apa yang dikatakan Rasulullah ini benar terjadi pada hari ini. Ini bukan rumor, bukan katanya hari ini di tengah-tengah kita telah terjadi. Ya, merasa bukan kelompoknya, apalagi kalau sudah dianggap merasa uh, apa, akidahnya sudah dianggap cacat, tidak diberi salam. Na'udzubillah min dzalik. Yang keberapa itu? Ya. Ke-27. Yang pertama tadi apa? Yang ke-25? <laughs> Cikir ya. Baru banyak cikir. Nah, mulai cikir, kemudian Orang tua yang bergaya muda digambarkan di hadis sampai mereka itu ingin saking kepinginnya muda menyemir rambutnya dengan warna hitam kemudian pengucapan salam khusus. Ya. Maka yang pertama tadi, ya mudah-mudahan kita diselamatkan Allah dari sikap pikir. Ya, ada satu ayat ya untuk mengingatkan kita semua. Yang satu ayat ini banyak dilupakan oleh manusia. Ya. Kadang-kadang dibaca tapi tidak dihayati maknanya. Ya, yaitu firman Allah Subhanahu At-Taubah 24. Ini sudah ada kata Ya. Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa am ha? Kul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa wa ikhwanukum wa azwajukum ya wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratan takshawna kasadaha wa masakin tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilih hatta ya'ti Allahu bi amri. Ini ancaman Allah. Ya, Allah menyebut delapan golongan. Ya, jadi kalau ada kata-kata kul, itu Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk mengatakan, katakan pada mereka. Katakan kepada mereka, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, kaum kerabatmu, istri-istrimu, perdaganganmu, rumah istana yang kamu nyaman tinggal di dalamnya, ya, perniagaan yang kamu takut rugi daripadanya, ahabda ilaikum minallahi wa rasulih, lebih kamu cintai yang delapan-delapan itu daripada Allah, Rasul, dan berjihad di jalannya, bapak Tunggu kata Allah tunggu. Tunggu kata Allah. Ya. Ini yang mengancam bukan manusia kata Allah. Tunggu kata Allah. Hatta yakti Allah di akhir. Sampai nanti Allah mendatangkan keputusannya. Allah akan mengancam. Wallahu la yahdil sholat Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Siapa orang yang fasik itu? Siapa orang yang fasik? Orang yang lebih cinta yang delapan ini melebihi cintanya kepada Allah, kepada Rasul, kepada jihad bisa billah. Itu orang fasik. Ya, jadi kalau orang lebih cinta delapan ini ketimbang yang tiga ini, Allah, Rasul, jihad bisa billah. hati-hati. Maka ada satu manusia besar abad ini yang mudah-mudahan menjadi contoh bagi kaum muslimin yang lain. Ya. Dia menghabiskan hartanya, dia menghabiskan umurnya, ya, di gua-gua, di parit-parit jihad, ya. berpuluh tahun orang kaya bukan orang miskin, orang kaya. Ya. Terjun membiayai jihad di Afghanistan. Ya. Membiayai oh, di cashnya, di Bosnia, Sampai akhirnya dikejar-kejar oleh Amerika. Dibom bora-bora dengan berbagai macam bom. Sembunyi, ya, melindungkan diri di goa-goa. Orang kaya. Ya. Hartanya dilelang oleh kebutuhan Islam. Syekh Usama bin Laden bukan orang miskin sekalian orang kaya super kaya bahkan dua-duanya dia korbankan untuk Allah hartanya jalan jiwanya pun dia persembahkan untuk Allah tidak ada harta yang lebih mahal daripada nyawa ya. hartanya sudah dibuktikan di jalan Allah terakhir dia buktikan nyawanya dia juga untuk Allah Syekh Usama bin Nabil rahimahullah. InsyaAllah beliau akan menjadi suhada. Dan insyaAllah beliaulah nanti yang akan mengangkat tinggi-tinggi panti Islam. Mau tidak mau, suka tidak suka, ini sudah kelihatan hanya zaman nanti yang akan menjelaskan. Mau tidak mau, suka tidak suka. Jawabannya ada pada musuh Allah musuh Allah lebih tahu tentang siapa saya Salam bin Yazid. Bahkan ada di antara orang-orang kafir, ya, orang-orang kafir sendiri mengatakan dia bukan teroris. Dia itu pahlawan. Dia pahlawan di orang kafir ini. Orang kafir Anehnya orang Islam ini. Ya, karena picitnya cara berpikir, karena tidak tahu isi dunia, percaya dengan mulut orang kafir. Ya, orang kafir saja kalau dia jujur, ya, dia katakan, Usama bukan teroris. Dia pahlawan. Kalau teroris orang patah hati, orang frustasi gitu. Orang mencari sesuatu, mencari dunia, mencari jabatan. Dia tak cari itu. Dia tinggalkan dunia, dia lelang dunianya. Dia bukan teroris, dia pahlawan. Kan yang mengatakan teroris Amerika. Orang percaya Maka belakangan ini muncul pengakuan dari orang-orang yang jujur. Syekh Usama dia bukan yang dia apa Sebelum Amerika masuk ke Saudi, Syekh Usama sudah menawarkan. Syekh Usama sudah menawarkan kepada Raja Saudi. Kalau kamu mau, hai Sultan, saya akan kawal Haramain Mekah Madinah dengan pasukan mujahidin. Ya. Raja Saudi takut karena Irak sedang menginvasi Kuwait. Takut. Maka diundang masuk pasukan kafir. Saya usahakan saat itu menawarkan. Ya, ditawarkan. Kalau kamu mau, kami akan kawal haramain itu Mekah Madinah dengan mujahidin. Dan mau. Ya, ini bukan kata saya. Ya, wallahi demi Allah ini bukan kata saya. Kata mereka, yang mengakui sampai akhirnya timbul kesimpulan Usama bukan teroris. Ya kita ini pengagum karena kita melihat jejak perjuangannya ini insya Allah. Ya, sejak perjuangannya ini ingin mengangkat Islam, ingin membebaskan negeri-negeri Islam dari keterpurukan, dari keterjajahan. Dan itu sudah dibuktikan dengan nyawa dan darahnya. Itulah manusia mahal. Dua-duanya jalan ya hartanya jalan ya jiwanya bi ini manusia langka biasanya orang biasanya kalau sudah beli uang ya uang atau tak punya uang dia ya, jiwanya tapi ini dua-dua jalan barang langka ya saya ulangi catat kata-kata saya ini kalau kalau bapak hidup. Lihat berapa tahun di depan. Ya, lihat berapa tahun di depan. Insya Allah nanti akan terlihat semua. Ya, akan berjawab semua. Siapa yang betul-betul kata orang kafir, hero, pahlawan kelihatan. Hanya orang yang tak mau membuka matanya, yang tidak mau melihat keadaan di luar, yang tidak tahu, yang pantas. Tapi kalau orang mau buka mata, mau mencari tahu bagaimana keadaan di luar, insya Allah dia akan dapat jawabannya. Ya, nah, demikian saja. Terus kalian, insyaallah kita lanjutkan pertemuan kita di pekan depan. Yang keberapa tadi? Yang ke-28. Insyaallah ya masih banyak ya tanda-tanda kecil yang akan kita bahas bersama. Demikian saja kurang lebih yang menyinggung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. আর জান্নাতের ভেতরে